Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata kita kembali insyaallah taala melanjutkan keterangan Syekh Muhammad Ali Farkus fidahullah taala di dalam poin yang kedelapan 8 yaitu bentuk-bentuk muasyarah bil ma'ruf para suami terhadap istri-istrinya. Sisi yang kedelapan atau bentuk yang kedelapan musa'adatur rajul zaujatahu fi khidmati a'malil bait wa ashghalil manzil min tanzifin wa tartibin ghairihima. <clears throat> Jadi kita ulang kembali sedikit. Nah, Eh, bentuk yang kedelapan ini karena pertemuan sebelumnya kita sudah bacakan Pada bahas kita ulangi kembali dari awal untuk bentuk yang kedelapan ini berkata al-muallif bidahullah di antara bentuk pergaulan yang baik para suami terhadap istri-istrinya yaitu membantu istri-istrinya di dalam pelayanan amalan-amalan rumah dan kesibukan-kesibukan rumah berupa tanzifin wa tartibin wa ghairihima membersihkan rumah mengaturnya dan selainnya khassatan ayyama hamliha lil janin au ba'da wad'iha lil maulud secara khusus di hari-hari hamilnya ya mengandungnya istri atau setelah melahirkannya au waktu maradiha atau waktu sakitnya au inda zahmati amaliha atau ketika ya bertumpuknya pekerjaan atau tugas-tugas rumahnya maka sepantasnya suami membantu mereka faqad kana nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdimu mihnata ahlihi sungguh nabi sallallahu alaihi wasallam membantu <clears throat> rumah tangga nah, di dalam rumah keluarganya atau istrinya wa yakummu baitahu wa yarfu thawbahu wa yakhriz na'lahu wa yahlib syatahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakum yakummu yakni menyapu rumahnya mencuci uh, nah menambal ya menjahit pakaiannya kemudian menambal sandalnya dan memeras uh, susu hewannya, kambingnya. Faqad su'ilat Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguh Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, "Maka ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi?" Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Qalat, maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana yakunu fi mihnati ahlihi." adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu keluarganya ta'ni khidmata ahlihi yakni melayani membantu amalan-amalan di rumahnya Fa'idha hadaratis shalah kharaja ila shalah namun apabila salat telah datang waktunya maka beliau keluar untuk ya menegakkan salat berjamaah ya di masjid Nah, hadis ini diriwayatkan Nah, hadis ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala taala anha yang telah terdahulu. Nah, pada halaman 23. Nah, halaman 23 sudah kita lewati hadis tersebut. Nah, yaitu hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ibn Hibban. Nah, rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah juga disebutkan bahwa karena yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyaron minal Beliau adalah manusia sebagaimana manusia yang lainnya. yafli thawbahu wa yahluk syatahu wa yakhdumu nafsahu. Beliau alaih salatu wassalam menjahit pakaiannya, <clears throat> memeras susu kambingnya dan melayani dirinya sendiri pula. <clears throat> Nah, yakni semua ini beliau lakukan dalam membantu istrinya atau keluarganya. Wa fi lafdhin Ibnu Hibban, di dalam lafaz Ibnu Hibban disebutkan ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi yakhsifu na'lahu wa yukhayyir thawbahu wa yarqa dalwahu. bahwa dalam Sahih Ibn Hibban <clears throat> disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan, yakni ketika Aisyah ditanya, beliau menjawab bahwa Rasulullah SAW melakukan sebagaimana salah seorang di antara kalian melakukan ya di dalam rumah keluarganya. Yakni seperti menambal sandalnya, ya menjahit pakaiannya, mengangkat air atau mengambil air. enam Dan selainnya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah. Bal qad yatajawazu zawju husnal mu'ashara bil ma'ruf fa yadhkur zawjatahu ba'da wafatiha bima kanat tuhibbu an yaf'alahu zawjuha min ajliha. Wa hadha bila shakkin fi min kamalil wafa' wa tamamil mahabbah laha. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari itu sebagai bentuk husnul muasyarah beliau ya baiknya pergaulan beliau terhadap keluarganya beliau menyebutkan istrinya kebaikan istrinya setelah meninggalnya ya dan melakukan sesuatu yang istrinya senang ya di masa hidupnya untuk dia melakukannya. Maka pun sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Maka ini tidak meragukan lagi merupakan kamal al-wafa, kesempurnaan ya penunaian ya uh, janji ya dan kesempurnaan cinta al-mahabbah. disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata <clears throat> hadisnya di dalam sahih di dalam riwayat Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad beliau dan juga di dalam Sahih Imam Muslim dalam Fadail As-Sahabah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Khadijah. Aku tidaklah cemburu pada seorang wanita pun ya seperti cemburuku terhadap Khadijah radhiyallahu taala anha. <clears throat> Walaqad halakat qabla an yatazawwajani bi thalath sinin. Sungguh Khadijah telah meninggal sebelum Rasulullah menikahiku tiga tahun sebelumnya. Nah, tiga tahun setelah meninggalnya Khadijah, baru Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha. Lima kuntu asma'uhu yadkuruha. Aku sangat cemburu. Ya, terhadap apa yang aku dengarkan langsung Rasulullah saw menyebut-nyebut Khadijah. Walakad amarahu rabbuhu an yubashiraha bibaitin fil jannah min qasabid benar-benar sungguh Allah Ta'ala memerintahkan kepada beliau alaihissalatu wassalam untuk memberi berita gembira kepada Khadijah yaitu rumah di surga, istana ya di surga dari permata yang terbuat dari mutiara permata. Hmm. <clears throat> Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ini yang pertama ya yang sebab cemburunya Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Khadijah dalam keadaan Khadijah sudah meninggal dunia radhiyallahu taala an anhuma. Naam. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadhbah la yadhbahu thumma yuhdi fi khullatiha minha dan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan itu beliau memerintahkan untuk menghadiahkan sesembelihan itu kepada teman-teman Khadijah ya kepada teman sahabat ya dekatnya Khadijah radhiyallahu taala anha Naam. Wal muradu bi khullatiha khalailuha ay ahlu sadaqatiha. Yang dimaksud dengan khullah di sini jamannya khalailuha, yakni kekasih-kekasihnya Khadijah atau sahabat-sahabatnya. Naam. Wa fi hadis Anas itu hadis ya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis yang lain, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi syai'i qala idhabu bihi ila fulanah fa innaha kanat sadiqatan li Khadijah. Ya, dalam hadis Anas diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam Adabul Mufradnya dan juga Imam At-Tabarani serta Imam Ibn Hibban ya eh, juga Imam Al-Hakim Rahimahumullah taala jami'an ya dari hadis Anas Ibni Malik disahihkan Imam Al-Albani dalam Sahihah pada nomor 2818 ya Anas mengatakan radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diberi sesuatu ya beliau berkata bawalah sesuatu itu kepada fulanah ya kepada fulanah karena dia adalah temannya Khadijah. Nah, padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Ini sebagai bentuk ya muasyarah perbuatan baik Rasulullah muamalah Rasulullah sallallahu alaihi terhadap Khadijah ya dalam hidupnya ya beliau muamalah dengan muamalah yang baik sampai sepeninggalnya ya beliau masih saja melakukan ya muamalah muasyarah menjaganya ya dengan muasyarah yang baik terhadap Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha sehingga dengan itu menjadikan Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu ya sehingga beliau mengatakan maghirtu ala imra'atin maghirtu ala Khadijah tidaklah aku cemburu pada seorang wanita sebagaimana cemburuku terhadap Khadijah karena Nabi SAW sering menyebut-nyebutnya. Ya, bahkan me mengantarkan hadiah, memberi hadiah ya atau sedekah ya terhadap sahabat-sahabatnya Khadijah. Nah, kemudian kata Asyir hafidahullah wa mimma yuakkidu hadzal ma'na aidan حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت قالت أنا جثامة المزنية فقال بل أنت حسانة المزنية كيف أنتم كيف حالكم كيف كنتم بعدنا Qalat bi khairin bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Falamma kharajat qultu ya Rasulullah tuqbil ala hadhihi al-ajuz hadha hadha al-iqbal faqala innaha kanat ta'tina zamana khadijata wa inna husnal ahdi minal iman. hadis yang berikutnya ini adalah hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam mustadraknya dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al Albani dalam silsilah sahihah nomor 216. Naam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ajuzun ya orang wanita tua yang sudah tua renta datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam pada waktu itu ya Aisyah di sisi beliau alaihi salatu wassalam. Ya, di situ ada Aisyah. Faqala laha Rasulullah, maka Rasulullah SAW berkata kepada wanita ajuz tadi, wanita yang ya usia tua, sudah tua, renta. Rasulullah bertanya, "Man anti? Siapakah anti?" Maka wanita itu menjawab, "Ana Jathamah al-Muzaniyah." Aku adalah Jathamah al-Muzaniyah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, Bal anti hassana al-muzaniyah. Ya. Bahkan anti adalah wanita yang baik dari kabilah al-muzani, al-muzaniyah. Ya, karena wanita itu menyatakan jathama, ini nama yang yang mananya jelek, ya, jathama yakni al balik wal kaslan, ya orang yang bodoh dan pemalas. Ya, maka Nabi SAW ya, mengganti nama yang jelek dengan nama yang baik. Bal anti Hassanah al-Muzaniyah. Yakni wanita yang yang baik. ya Yang gagah. Nam. kemudian Rasulullah bertanya, Kaifa antum? Bagaimana keadaan anti? Ya, dan yang bersamamu. Kaifa halukum? Dan bagaimana keadaan kalian? kaifa kuntum ba'dana bagaimana kondisi kalian setelah kami yakni setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha ya Rasulullah menanyakannya ya menanyakan tentang kabar dan keadaan mereka yakni yang merupakan teman atau sahabat Khadijah ya istri Rasulullah SAW sepeninggal beliau ya sepeninggal Khadijah radhiyallahu taala anha maka wanita itu menjawab qalat bi khairin bi abi anta wa ummi ya Rasulullah alhamdulillah yakni bi khair dalam keadaan baik ya bi abi anta wa ummi ini adalah kalimat ya yang merupakan uh, apa namanya makna tebusan ya tebusanmu ya Rasulullah adalah ayah dan ibuku maksudnya pujian ya ya kesanjungan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ketinggian derajat beliau ya alaihi salatu wassalam nah dengan kedudukan yang tinggi pada beliau yang diketahui oleh wanita tersebut maka beliau menjawab bi khairin bi abi anta wa ummi ya Rasulullah Naam ya ibuku dan ayahku menjadi tebusanmu ya Rasulullah kami dalam keadaan baik falamma kharajat Kultu. Ketika wanita itu telah keluar ya dari rumahnya Aisyah atau di kamarnya Aisyah bersama Rasulullah SAW, maka aku berkata ya Rasulullah, Aisyah mengatakan ya Rasulullah, tukbil ala hadhil ajuz, engkau melayani wanita yang tua ini dengan pelayanan yang seperti ini, yakni pelayanan yang sangat baik, memuliakan, menghormatinya, ya, menyambutnya, Naam, faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna kanat ta'tina zaman Khadijah. Dia adalah wanita yang dulu datang kepada kami semasa Khadijah masih hidup. Ya, radhiyallahu taala anha wa inna husnal ahdi minal iman. Kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya sebaik-baik janji penunaian itu merupakan bagian dari iman. Ya, inna husnal ahdi minal iman. Ya, penunaian janji yang dengan cara yang baik itu adalah merupakan bagian dari iman. Maksudnya ya, beliau alaihi salatu wassalam berbuat baik dengannya karena masih masuk dalam bentuk ya kewajiban berbuat baik kepada istri beliau Khadijah setelah sepeninggalnya adalah dengan kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya atau kekasih-kekasihnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, demikian. Dan ini juga semakna ya dengan hadis yang ma'ruf terkait dengan berbuat baik pada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya, maka kita berbuat baik dengan uh, teman-temannya yang dulu kita ketahui yang menjadi sahabatnya, kekasihnya di masa hidupnya. Ya, maka melanjutkan birrul walidain kita yaitu kepada teman-teman dari kedua orang tua kita. Demikian barakallahu fikum, maka juga dalam hal ini ya terhadap istri berbuat baik dengannya sepeninggalnya adalah berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya atau kekasih-kekasihnya di masa hidupnya. Nah, maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam muasyarah beliau, pergaulan beliau yang baik terhadap istri-istrinya. Alaihi salatu wassalam. Kemudian sisi yang kesembilan. Al-wajhu tasih, Sisi yang kesembilan diantara bentuk bentuk muasyarah bil ma'ruf suami terhadap istrinya adalah istifa'u az-zawj raghbataha al fitriya bil jima' li tahsiniha diddu li tahsiniha didda al-fahishah wa i'fa wa i'fafiha lituksira 'anil haram dhalika li anna ذلك لأن جماع الرجل أهله واجب على أظهر قولي العلماء إذا لم يكن له عذر وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد Wakhtara Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala jami'an. Yaitu suami menunaikan ya kebutuhan fitrah terhadap istrinya yaitu al-jima ya pergaulan ya suami istri litahsiniha didda al-fahishah tujuannya adalah untuk menjaga istrinya dari perbuatan keji. Maka diberi uh, apa namanya? Diberi nafkah. yakni nafkah batiniah. Ya, bukan saja nafkah lahiriah, jasadia, tetapi nafkah batinnya, yaitu dengan al-jima' tadi. Ya, maka wajib suami menunaikan ya apa syahwat fitriah tadi. Apa keinginan fitrah yaitu pergaulan suami istri agar tujuannya ya para istri terhindar dari perbuatan keji. Ya, tentunya ini juga sebaliknya ya. Untuk suami juga demikian. Nah, wa'ifafiha. Namun di sini pembahasannya adalah suami terhadap istrinya. Ya, pada pembahasan sebelumnya istri terhadap suaminya sudah lewat. Ya, maka di sini beliau mengkhususkan suami terhadap istrinya. Maka suami juga wajib menunaikan ya kebutuhan fitrah yaitu al-jima agar istrinya terhindar terlindungi dari perbuatan keji dan dia bisa menjaga kehormatan dirinya dari yang haram. Naam, karena ya jima' ar-rajul terhadap istrinya adalah wajib ya wajib berdasarkan dua pendapat ulama yang lebih rojih yaitu wajibnya ya memberi nafkah batiniah tadi seorang suami wajib memberi nafkah batiniah terhadap istrinya. Kecuali kalau ada udur baginya. Dan ini madhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan dipilih oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahumullahu taala. Hal ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Mughni, Majmu' Fatawa dan juga Fatul Bari. Nah, bahwa pendapat ulama yang lebih kuat ya menyatakan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah nafkah batiniah terhadap istrinya dalam hal ini adalah al-jima. Naam, wa haddu wujubihi biqadri kifayatiha wa hajatiha bima yahsulu bihi at-tahsinu min ghairi inhakin ibadatihi wala insi wala wala insyghalin an ma'ishatihi. Adapun batasan wajibnya yaitu sekadar secukupnya ya yang mencukupi kebutuhan istrinya dan hajatnya yang dengannya bisa terwujudkan ya penjagaan ya taksin terwujudkan penjagaan pemeliharaan kehormatan diri ya maka itu kadar batasan wajibnya <clears throat> seperti itu tentunya dengan tanpa me melanggar ya mendolimi jasad dan badan kita ya juga tanpa meninggalkan mencari nafkah ya nah semua ya dikompromikan dan kembali kepada urf ya masing-masing ya wanita <clears throat> nah maka suami wajib memberi kecukupan nafkah batinnya tersebut dengan ya sekadar kebutuhannya itulah batasan wajib Ya. Nah, dalam arti ya, di sini terkadang misalnya uh, suami atau istri ya, mungkin salah satunya memiliki uh, kebutuhan yang lebih ya <clears throat> dari biasanya dari normalnya mungkin bisa ya ada yang seperti itu yang memiliki apa uh, hajat yang hiper ya misalnya maka tentunya tidak boleh ini dijadikan sebagai standar kemudian untuk memaksa salah satunya. Ya, sehingga dengan itu akan memadarotkan jasadnya atau badannya atau menjadikan dia meninggalkan kewajiban yang lain seperti uh, memasak ya, membuat makanan di rumah atau bagi suami uh, menjadikan dia meninggalkan untuk mencari maisha nafkah di nafkah di luar ya maka tidak demikian ya batas dari wajibnya adalah kembali kepada standar ya urf, kebiasaan, kebutuhan masing-masing dari suami istri. Nah, dengan tanpa harus ya memadaratkan badan dan jasadnya dan tanpa harus meninggalkan untuk mencari maisha. Faqad rawa al-Bukhari an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu qala Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah alam ukhbir annaka tasumun nahar wa taqumul laila Fakultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al. Sum wa aftir wa kum wa nam. Fa inna li jasadika alaika haqqan. Wa inna li ainika alaika haqqan. Wa inna li zawjika alaika haqqan. Nam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Naam. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma berkata bahwa pernah Rasulullah berkata kepadaku, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, bukankah aku memberitakan kepadamu bahwa engkau berpuasa di siang hari, berkiamul lail di malam hari?" Maka aku menjawab, ya, Ras ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Nah, uh, yang benar alam ukhbar, ya, alam ukhbar, ya, bukankah diberitakan kepada kepadaku? Yani sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa engkau wahai Abdullah bin Amr bin As suka berpuasa di siang hari dan suka qiyamul lail di malamnya. Maka beliau menjawab Abdullah bin Amr bin As, "Bala ya Rasulullah." Benar, ya Rasulullah. Kala, maka Rasulullah SAW menjawab, "Fala taf'al sum wa aftir." Ya, jangan engkau lakukan sering-sering seperti itu. Akan tetapi berpuasalah dan berbukalah juga. Ya, maksudnya berpuasa hari ini, besok buka. Ya, puasa besok buka. Tidak puasa terus-terus. Ya, maksimalnya adalah puasa Daud. Ya, karena itu disyariatkan. Ya, sehari puasa, sehari tidak dan seterusnya. Ya, adapun sering-sering setiap hari berpuasa, maka ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, bahkan beliau melarang siapa? Abdullah bin Amr bin As Beliau mengatakan sum wa aftir berpuasalah dan berbukalah juga. Wa kum wa nam qiyamul lail dan tidurlah juga. Ya. 6. Karena pada jasadmu atasmu ada hak. Ya, maksudnya jasad itu ada haknya juga. Ya. Kemudian wali ainika alaika haqqan dan juga matamu juga punya hak untuk diberi tidur. Ya, jasad punya hak untuk diberi istirahat. Wa inna li zaujika alaika haqqan dan juga istrimu punya hak atasmu. Ya, maksudnya memberi melayani kebutuhannya. Kebutuhan lahir dan batinnya. Ya, para istri wajib untuk ditegakkan oleh para suami. Al hadis dulu ala anna zawj yajib alaihi an yuwaffiya zawjatahu haqqaha min al wat'i li'alla yadharaha kal mu'allaqah. Maka hadis menunjukkan bahwa suami wajib ya menunaikan hak istrinya berupa al-wata. Al-wata itu al-jima, ya. Yaitu nafkah batin tadi. Li'alla yadhara yadhar hakal mu'allaqah. Agar seorang suami tidak meninggalkan istrinya tergantung ya kal mu'allaqah. Ya, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an. Ya, jangan kalian membiarkannya kal mu'allaqah seperti orang yang digantung tidak jelas, ya, tidak diberi nafkah, tidak dicerai juga, ya, tidak diberi uh, nafkah batinia, tapi juga tidak diceraikan. Nah, maka tidak boleh demikian. Ya, maka wajib bagi para suami untuk menunaikan hak suami istrinya yaitu berupa nafkah selain lahiriah juga nafkah batiniah. Wa huwa min aukadi haqqiha alaih wa huwa a'dhamu min it'amiha. Bahkan hak al-wata ya, al-jima itu lebih kuat, lebih utama, lebih besar hak itu daripada memberi makan, daripada nafkah lahiriah. Ya, nafkah batiniah itu lebih besar haknya daripada hak nafkah apa? lahiriah. Nah, demikian Syekh ya hafizahullah taala menyatakan wa huwa min aukadi haqqiha alai wa huwa a'dhamu min it'amiha wa dzalika anna al-jima' yatahaddadu biqadari hajatiha wa qudratihi kama yatahaddadu it'amuha liqadri biqadri hajatiha wa qudratihi. Naam. Yang demikian itu bahwa al-wata' atau al-jima' itu ya uh, ditentukan dengan kadar kebutuhannya istri dan kemampuan suami. Ya, sebagaimana memberi makan kepada istri juga ditentukan dengan kadar kebutuhan istri dan kemampuan suami. Ya, akan tetapi dalam hal ini barakallahu fikum uh, hak dalam nafkah batiniah tadi itu lebih lebih lebih besar. Ya, Naam. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kita selesaikan ya uh, bentuk yang sembilan ini karena ini akhir daripada pembahasan al-farul awal cabang yang pertama dari uh, hak yang kairu maliyah ya hak yang tidak berhubungan dengan harta dari hak para istri ya dan kewajiban suami. Nah, dari cabang yang pertama ini ya uh, nah ada sembilan bentuk muasyarah pergaulan yang baik suami terhadap istrinya. Nah, ini sudah yang terakhir. Nah, kita selesaikan beliau ya menukilkan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah kata beliau wajib atas suami wat'u imra'atihi biqadri kifayatiha wajib menafkahi batin dengan nafkah batin terhadap istrinya dengan sekadar kifayatiha ya kebutuhan yang cukup baginya bagi istri malam yunhika badanaha badanahu ya selama tidak melanggar atau mendorotkan mendolimi badannya atau tusgiluhu an ma'isyatihi selama ya juga tidak menyibukkan dia untuk meninggalkan maisyahnya. Naam. <clears throat> Ghair muqaddarin bi arba'ati asyhur kal ama. Ini tidak dibatasi dengan empat bulan. Ya, seperti budak, wanita. Ya, berbeda barakallahu fikum. Fa in tanaza'a bagi an yufridahu al-hakim ya kan nafkah. Nah, jika keduanya berselisih maka sepantasnya untuk diangkat kepada al-hakim ya untuk kemudian diberi keputusan atau nasihat ya bagi bagi untuk para suami. Nah, begitu pula dalam hal nafkah sama. Ya, berhak yakni uh, istri ketika ya terjadi problem dalam permasalahan ini untuk mengangkatnya kepada hakim ya kemudian ke, atau kepada walinya ya atau kepada hakim setelah itu untuk memberi nasihat kepada para suami tersebut. Nah, untuk menegakkan kewajiban nafkah lahiriahnya dan juga batiniannya. Nah, sekali lagi kecuali ada udur yang syar'i, ya. Wa qala al-Qurtubi rahimahullahu taala berkata Imam al-Qurtubi rahimahullah summa alaihi an yatawakha awqata hajatiha ila ar-rajul fayu'iffaha fayu'iffaha wa yughniyaha at tatallu ila ghairihi. Ini juga penting ucapan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ya wajib bagi suami untuk memperhatikan waktu butuhnya istrinya. Ya. Nah, kepada nafkah batin tersebut. Agar dia bisa menjaga kehormatannya dan mencukupkan istrinya untuk tidak melongo pada orang lain. Ya, pada lelaki yang lain. Nah, wa in ra'a rajulu min nafsihi ajazan an iqamati haqqiha fi madja'iha akhadha min al-adwiyati allati tazidu allati tuzidu fi bahihi wa tuqawwi syahwatahu hatta yu'iffaha. Subhanallah ini ucapan Imam Al-Qurtubi rahimahullah kata beliau jika seorang suami melihat dirinya lemah untuk menegakkan hak batiniahnya tadi ya mak, eh, makanan batinnya yakni fi madja'iha dia lemah dalam memenuhi kebutuhan tempat tidurnya, tempat tidur istrinya, maka hendalah dia mencari obat yang bisa menambah ya syahwat wataknya tadi dan menguatkan syahwatnya sehingga dengan itu dia bisa memelihara kehormatan istrinya. Nah, demikian para fikum wallahu taala a'lamu bisawab. Dan ini memang kenyataan dalam kehidupan kita ya tidak sedikit kita melihat problem ya perceraian dan uh, eh, huru hara apa percekcokan dalam rumah tangga atau bahkan naudzubillah terjadinya uh, eh, apa namanya selingkuh itu disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah batiniah ini. Maka ini penting nam untuk kita ketahui bersama. Ya, bagi yang memiliki problem tentunya ada upaya untuk berusaha baik suami atau istri berusaha ya mencari obat dan saling tahun ya suami istri untuk kemudian bisa mewujudkan Ya, dengan itu keluarga yang mawaddah warahmah.